Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiyati a'malina man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiya wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ikhwan wa akhwatillah rahimahumullah InsyaAllah pada pagi hari ini Dilanjutkan kajian seperti biasa Pertama-tama sirah Nabi Muhammad SAW Yang kedua Riyadus Salihin beserta syarahnya Dan ketiga dari kitab Hisnul Muslim beserta syarahnya dan setelah itu ada pembahasan tentang hijrah, Muharram dan tentang Ashura. Bagaimana biasa sirahnya dari kitab Raudatul Anwar fi Siratin Nabiyil Muhtar yang ditulis oleh Syekh Sofi Rahman al mubarakuri rahimahullahu taala yang lalu kita telah sampai pada peperangan-peperangan yang terjadi dalam Islam ketika periode Madinah. Ada Sariyah, jamaknya Saraya, ada Ghazwah, jamaknya Ghazawat. Kalau Sariyah peperangan yang Rasulullah SAW mengirimkan pasukan dan beliau tidak menghadirinya. Kalau Ghazwah, Rasulullah SAW menghadiri di sana. Yang lalu kita telah masuk kepada syariah yang pertama kali dikirimkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya syariah apa? Sif, Siful Bahar. Itu biasanya di terjemahan itu ditulis sana Saiful Bahar ya. Tidak nyantum ditulis apa itu? Siful, Siful Bahar ya. Ya Siful Bahar. Ada, ada yang ditulis Saiful Bahar. Darul Haq yang sebelum revisi Saiful Bahar tapi setelah revisi wallahu alam. Jadi yang benar Saiful Bahar yang terjadi pada bulan Ramadan tahun pertama dari Hijrah yang dikomandani oleh paman beliau Hamzah bin Abdul Muthalib dan kekuatan mereka ada 30 orang laki-laki dari muhajirin mereka berangkat untuk menghadang rombongan Quraisy yang pulang dari negeri Syam yang di sana ada Abu Jahal yang mereka berkekuatan 300 laki-laki satu banding 10 kedua kelompok bertemu hampir terjadi peperangan akan tetapi ditengahi oleh Majdi bin Amr al-Juhani akhirnya keduanya pun pergi dan tidak terjadi peperangan Selanjutnya, qala Syekhul Musannif rahimahullahu taala, kanat hadhihi sariyatu awwala amalin askariyin fi tarikhil Islam. Syariah ini adalah operasi militer pertama dalam sejarah Islam. Jadi pengiriman syariah ini adalah operasi militer pertama dalam sejarah Islam. Jadi perlu diingat-ingat ya, syariah yang pertama adalah Siful Bahar Pada tahun ke-1 Hijriah, bulannya bulan Ramadan. Kalau kita mencermati di sini bahwa bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Kita melihat dalam sejarah banyak sekali kejadian besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Ramadan. Jadi bukan bulan bermalas-malasan tapi justru bulan-bulan peperangan dan kemenangan-kemenangan dalam Islam walaupun dalam keadaan puasa wa kana liwa'uha abyad dan bahwasanya bendera yang dibawa dalam peperangan itu berwarna putih wa huwa awwalu liwa'in uqida fi tarikhil Islam dan dia adalah merupakan bendera yang pertama kali ditancapkan dalam sejarah Islam. Jadi biasa ya kalau peperangan itu membawa bendera. Di sini yang dibawa bendera oleh Islam berwarna putih. Wa hamalal liwa'a Abu Martad Kinas atau Kanas bin Husain Al-Ghanawi. Yang membawa bendera itu adalah Abu Martad Kanas atau Kinas ya bin Husain Al-Ghanawi. Jadi dia yang membawa bendera sehingga bisa dilihat oh di sana posisi Islam. Teman-temannya bisa mengejar dia. Selanjutnya setelah syariah Siful Bahar Thumma tata buhud was saraya fa, fa fi Syawal Ubaidah Ibnul harith fi sittina rajulan minal muhajirin ila qatni rofil. Kemudian berturut-turut dikirim delegasi-delegasi dan syariah, pasukan-pasukan yaitu dikirim pada bulan Syawal Ubaidah bin Al-Harith dengan membawa 760 laki-laki dari Muhajirin menuju ke daerah rofil. Rafil yang mana sekarang Robe ini adalah merupakan mikot atau mendekati mikotnya penduduk Syam, mendekati Juhfah, dekat dengan Juhfah, mikotnya penduduk Syam. Falakiya Abu Sufyan wa huwa fi mi'ati mi'ati fi mi'atai rajulin. Lalu berjumpa dengan Abu Sufyan yang waktu itu membawa 200 pasukan, 200 laki-laki bahwa tarami tunel kita Lalu terjadi saling melempar anak panah tanpa ada peperangan secara langsung. Jadi hanya ada hanya ada saling melempar anak panah tanpa ada peperangan secara langsung. Karena zaman dulu yang disebut dengan kita itu perang langsung berhadapan hadapan saling memukul, saling menebas leher dengan pedang, dengan tombak dan semacam itu. ثم أرسل في ذي القعدة سعد بن أبي وقاص في عشرين رجلا من المهاجرين إلى القرار قريبا من رابغ falam yab falam yalqa kaitan kemudian diutus pada bulan Dzulqa'dah jadi enggak pernah istirahat ya hampir tiap bulan Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah terus. Pada bulan Dzulqa'dah ini dikirim Sa'ad bin Abi Waqqas dengan membawa 20 lelaki dari kalangan Muhajirin ke daerah Koror dekat dari namun ternyata tidak menemukan tipu daya. Jadi ternyata enggak ketemu dengan musuh sehingga tidak terjadi peperangan apapun di sana. Toma خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنفسه إلى الأبوى أو ودان atau waddan ya في صفر سنة الثانية من الهجرة في سبعين رجلا من المهاجرين فلم يلقى أحدا Kemudian keluar sendiri Rasulullah SAW ke Abwa atau Wudan Wudan atau Wadan ya daerah Abwa dekat dengan Madinah perjalanan dari Madinah menuju Mekah pada tahun 2 Hijriah dengan membawa 70 laki-laki dalam dari Muhajirin ini Rasulullah keluar sendiri membawa 70 laki-laki dari kalangan Muhajirin namun beliau tidak berjumpa dengan siapapun Falam yalqa ahadan jadi nggak sempat ketemu dengan musuh yang dicari. Wa aqada mitsaqal aman wat tanasuri ma'a Amr ibn Mahsy ad dhamri Dan beliau mengadakan ikatan perjanjian aman serta saling menolong bersama Amr bin Maksi ad dhamri Jadi beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sempat mengadakan perjanjian koalisi dengan Amr bin Maksi ad-Dhamri. Wa kanat awwala ghazwatin kharaja laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah merupakan ghazwah pertama yang langsung dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ghazwah pertama ya yang dikenal dengan ghazwah Aqwa atau Wadan atau wudan ya. Dihadiri oleh beliau langsung pada bulan Safar tahun kedua Hijriah. Tsumma kharaja ila Buat, Buat atau Bawat min nahiyati Radwa. Kemudian beliau juga keluar ke daerah Buat yaitu dekat dengan Radwa fi Rabi'il Awal sanah ats-tsaniyah min al-Hijrah. Pada bulan Rabiul Awal tahun kedua dari Hijrah fi mi'ataini minal muhajirin dengan membawa 200 lelaki dari muhajirin falam yalqa ahadan dan tidak berjumpa dengan siapapun. Enggak sempat terjadi peperangan lagi karena tidak ketemu dengan musuh. Wa fi nafsi syahr dan pada bulan itu pula. Bulan apa? Bulan Rabiul Awal ya, tahun 2 Hijriah Aghara Tarz Ibnu Jabir Al-Fihri ala marami ala mara'il Madinah wasaqa ba'dal mawashi pada bulan itu pula ada seorang yang bernama Karz bin Jabir Al-Fihri itu menyerbu para peternak di Madinah dan dia sempat merampas hewan-hewan ternak yang ada di sana. صلى الله عليه وسلم في خلفه ila Safwan من ناحية بدر Lalu Rasulullah SAW keluar sendiri untuk mencarinya. Jadi dicari orang ini Kars bin Jabir Al-Fihri. Dicari oleh beliau sampai ke daerah Safwan dekat daerah Badar. Fi sab'ina rajulan minal muhajirin dengan membawa 70 lelaki dari kalangan muhajirin. Walakin walakin karzan aflat wa nasyaha fil farar atau fil firar. Akan tapi karz berhasil melarikan diri. Jadi dia berhasil melarikan diri, enggak ketangkap. Dia pergi. Wa hadhihi al-ghazwatu tusamma fi ghazwati Badr al-ula. Ghazwah ini disebut dengan ghazwah Badr yang pertama. Perang Badar yang pertama. Karena nanti ada kita kenal Ghazwah Badr Al-Kubro Perang Badar yang besar Ini perang Badar yang kecil Perang Badar yang pertama Tumma kharaja Fi Jumadal Ula awil akhirah sana al-thaniyah minal hijrah ila dil usyairah Fi mi'atin wa khamsin Au fi mi'atain minal muhajirin Kemudian beliau Rasulullah SAW keluar lagi pada bulan Jumadal Ula atau Jumadal Akhirah atau Jumadal Taniyah ya. Tahun 2 Hijriah ke daerah yang bernama Dhul Usyairah dengan membawa 150 atau 200 lelaki dari kalangan muhajirin. Kita lihat di sini ya, selalu muhajirin, muhajirin dan muhajirin. Inilah di antara di antara jasa di antara pangkat manakib orang-orang muhajirin. Maka dari itu mereka oleh Allah selalu didahulukan. Laqad taballahu anil muhajirin wal ansor Selalu didahulukan muhajirin dari ansor. muhajirin ansor, muhajirin ansor, Muhajirin lebih afdal dari ansor. dan semuanya sama-sama afdal. Dengan membawa 150 atau 200 lelaki dari muhajirin ya'taridu 'iran li Quraisyin dahibatan ila Syam untuk menghadang rombongan Quraisy yang pergi ke negeri Syam. Pergi mau berdagang atau mau mengambil dagangan dari negeri Syam dicegat, dihadang, walakinnaha fatathu qabla ayyam akan tapi ternyata mereka sudah melewati beberapa hari sebelumnya jadi lewat ya mereka ya. Jadi ketika datang ke sana rombongan Quraisy sudah melewati beberapa hari yang lalu. Wa aqada mitsaq mitsaqa adami al-udwan ma'a bani Mudlij. Lalu beliau mengadakan ikatan perjanjian tidak adanya permusuhan dengan dengan bersama suku Bani Mudlij. Jadi terus peperangan, peperangan, peperangan terus. Yang lalu kita telah membahas ya, apa faedahnya peperangan ini? Faedahnya apa? Untuk menyingkap gerakan musuh. Itu mengirim delegasi-delegasi ya, mengintai. Apalagi terus menekan kaum Quraisy supaya tidak mengganggu jalan dakwah Islamiyah Kemudian apa lagi? Suku-suku yang mengadakan ikatan koalisi dengan suku-suku yang lain untuk tidak saling memusuhi, tidak saling mengganggu. Kemudian apa lagi? Supaya Islam diberi kebebasan menyampaikan risalahnya, supaya bisa mengamalkan Islam dan juga jangan pernah kita melupakan tujuan terbesar daripada jihad fisabilillah. Supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya, ini Rasulullah kok perang terus. Iya. Karena dari perang ini ada tujuan yang paling besar yaitu membebaskan manusia. Manusia kan kepingin bebas kan? Hanya dengan peperangan-peperangan inilah dengan jihad fisabilillah bisa terjadi pembebasan manusia. Sehingga manusia mendapatkan kebebasan yang sejati Kapan manusia menjadi bebas dan merasakan damai serta bahagia Yaitu apabila mereka sudah menjadi hamba Allah yang sebenarnya Jadi tujuan peperangan membebaskan manusia agar benar-benar menjadi hambanya Allah Bukan menjadi hambanya setan, bukan menjadi hambanya hawa nafsu mereka-mereka yang teriak kebebasan-kebebasan di Eropa dan yang lain Sebenarnya mereka terbelenggu Terbelenggu oleh pikiran mereka yang dangkal Dan terbelenggu oleh syahwat nafsu mereka Orang akan merasakan bebas kalau dia benar-benar menjadi hambanya Allah Jadi tujuan peperangan mengajak manusia kepada Tauhidullah Hanya mengesahkan Allah saja tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun. Kemudian juga mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang. Itu faedah-faedah jihad. Di antara tujuan-tujuan jihad. Kemudian di antara tujuannya pula ada faedah-faedah duniawi dan ukhrawi. Faedah duniawi di antaranya tadi yaitu mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang benderang dari syirik menuju tauhid, dari maksiat menuju taat, dari bid'ah menuju sunnah. Ada juga faedah-faedah ukhrawi. Faedah ukhrawi di antaranya dengan mendapatkan kedudukan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Yang mereka mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untung Kemudian juga bahwasanya jihad ini adalah ibadah. Ibadah sama dengan sholat, sama dengan puasa, zakat, haji dan yang lainnya. Sama persis ibadah dan kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kemudian juga bahwasanya Islam ini agama yang rahmatan lil alamin. Kalau Islam berkuasa, maka yang terjadi adalah keamanan. Non muslim pun dilindungi tidak boleh diganggu, tidak boleh disakiti, tidak boleh diperangi selama mereka tidak memerangi. Yaitu mereka kafir zimmi yang mau tunduk kepada aturan-aturan Islam dan mereka membayarkan jizyah. Jadi peperangan yang banyak tujuannya itu. Maka dari itu kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW. Beliau rela melakukan peperangan yang banyak ini, capek payah, capek payah ini. Demi siapa? Ya demi kita, demi manusia ini, demi kita semua agar supaya kita bahagia di dunia dan di akhirat. Dengan kita baca sirah ini kita senang. Kecuali kalau orang salah paham, nggak ngerti nanti dia bilang wah Islam ini agama perang terus ya. Nabi perang terus. Tuh, jangan, jangan lihat perangnya itu. Sebabnya apa kok perang itu? Sebabnya apa? Sebabnya karena diganggu, disakiti, dihalangi macam-macam. Padahal tujuannya baik. Sementara mereka itu orang jahil, orang bodoh, orang sombong dan macam-macam. Sehingga mereka perlu diberi pelajaran supaya sadar kesalahannya, dakwah Islamiyah berjalan lancar dan manusia pun menjadi bahagia, tentram, tenang, damai di dunia dan di akhirat. Tujuannya adalah itu. Walaupun musuh-musuh Islam berusaha menjelek-jelekan, tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya sampai hari kiamat. Selanjutnya, Tuma bu'ita في شهر رجب سنة الثانية من الهجرة عبد الله ibnu Jahshin al-Asadi ila Nakhlah kemudian diutus pada bulan Rajab tahun 2 Hijrah Abdullah bin Jahshin al-Asadi ke daerah Nakhlah Baina Makkah wa Taif yaitu antara Mekah dan Taif Fitnai asyara rajulan minal muhajirin yaitu dengan membawa 12 lelaki dari kalangan muhajirin jadi cuma membawa 12 orang ya, berani sekali. Jadi syariah itu nggak mesti banyak, 12 orang pun jadi berangkat. Berangkat. Liaktu bi khabari 'irin li Quraisy supaya mereka mencari berita tentang rombongan Quraisy. Kapan ada rombongan Quraisy yang mau lewat ini? Mau dihadang. Lakinnahum hajamu 'alaiha fa qatalu rajulan wa asarru itsnaini wa saqul ir. Akan tetapi mereka Quraisy ternyata telah mendahului menyerbu pasukan muslimin dan sempat membunuh satu orang dan menawan dua orang serta mereka melanjutkan perjalanannya rombongan Quraisy itu. Jadi ini mau nyari berita saja kapan ada rombongan Quraisy mau lewat Ternyata Quraisy langsung nyerbu mereka, diserbu lebih dahulu. Terbunuh satu dan tertawan dua, sedangkan Quraisy berangkat terus melaksanakan perjalanannya. Wa ghadiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dzalika wa lam yarda bihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah atas hal itu dan beliau tidak rela dengannya. Rasulullah marah ya. Ada sahabatnya yang dibunuh dan ditawan. Beliau marah, beliau tidak rela fa utliqa al asirain atau fa wa adda diatal maktul lalu dua tawanan itu pun dibebaskan dan orang yang terbunuh itu pun dibayarkan diatnya dibayar tebusannya jadi kures ketakutan ini ya kures ketakutan mereka ditekan akhirnya mereka pun membebaskan dua orang yang ditawan dan membayarkan diat bagi yang terbunuh membayarkan diat. Diat itu bisa sampai 100 ekor onta untuk satu nyawa. Atau tergantung kesepakatan. Wa kana al-hadithu fi akhir yaumin min Rajab dan kejadian ini terjadi pada hari terakhir dari bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab adalah termasuk Ashurul Hurum, bulan yang dihormati. Yang tidak boleh di sana ada peperangan. فأثار المشركون ضجة بأن المسلمين انتهكوا حرمة الشهر الحرام maka orang-orang musyrik pun menyebarkan berita bahwa kaum muslimin melanggar kehormatan bulan haram. Jadi orang kafir menyebarkan berita ini kaum muslimin melanggar bulan haram dilanggar. Yang mestinya tidak boleh perang, ternyata mereka mengadakan perang. Padahal yang menyerang siapa? Yang menyerang musyrik. Kalau muslimin cuma mencari berita saja. Mencari berita kapan lewatnya pasukan musyrik. Jadi difitnah ya, dibalik kenyataannya. Dan inilah main jalan dakwah. Jalan dakwah itu butuh sabar. Kadang kenyataan itu dibalik. Kita yang benar pun dikatakan salah. Mereka yang salah merasa diri mereka benar. Jalan dakwah. Tapi tidak putus asa. Jalan terus. Siapapun yang berniat jelek kepada dakwah ini akan binasa. Fa'anzalallahu lalu Allah menurunkan firmannya yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat nomor 217. Yas'alunaka anis syahril harami qitalin fi Kul qitalu fihi kabir. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah Muhammad SAW, tentang bulan haram. Bagaimana tentang peperangan yang terjadi pada bulan haram. Maka jawablah perang pada bulan haram itu dosa besar. Ashurul hurum. Apa ashurul hurum itu? Dhul Hijjah, Muharram dan Rajab. Nanti kita bahas itu. Wasaddun an sabilillah wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi akbaru minhu akbaru indallah ya wa ikhraju ahlihi minhu akbaru indallah dan juga jawablah wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang menghalangi jalan Allah yang kafir kepada Allah menghalangi daripada sampai ke Masjidil Haram serta mengeluarkan ngusir orang dari Masjidil Haram itu lebih besar dosanya di sisi Allah. Jadi kamu wahai orang-orang musyrik, kamu jangan lupa kamu menghalangi orang dari jalan Allah. Kamu kufur kepada Allah. Menghalangi orang sampai ke Masjidil Haram. Bahkan kamu ngusir orang dari Masjidil Haram. Itu lebih besar lagi dosanya. Daripada orang yang mengadakan peperangan pada bulan haram. Jadi mereka itu lempar batu sembunyi tangan. Padahal semuanya pelakunya adalah mereka. Wal tu akbar minal qatal Dan fitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan berikutnya. Karena berikutnya itu tentang pindahnya kiblat dari dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Ketika periode Mekah itu kiblatnya di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian ketika periode Madinah tahun kedua bulan Syawal itu kiblatnya dipindah oleh Allah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah Al-Musyarrafah. Insyaallah kita bahas pada hari Ahad berikutnya. Jadi inilah peperangan-peperangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tadi telah disebutkan faedah-faedah dari peperangan tersebut.